يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa dari SN Dewan Syariah Nasional. Dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita, kita ikut berperan mematikan bank syariah. sudah dua bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi dikonversi menjadi bank syariah. Pertama, BPD Aceh, karena Aceh kuat syariah Islam di sana. Yang kedua, Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar Tafsir Al-Quran Apal Quran, tuan guru baca. guru baca berhasil mengkonversi, tentu dengan bantuan kemanusiaan. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7 persen, 93 persen konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjut. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan? Dan calon suami saya setuju, dia tak setuju sebetulnya, cuma takut dia. cuma berapa bulannya kita bisa? ya kebetulan uh, di anggota ikatan suami satu bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau tepa yang di bulu mata. Sosmed, Pak itu kalau bisa kalian pindah jadi satu kota bisa jangan terlalu lama-lama ingat munculnya perselingkuhan komunikasi rusak disebabkan oleh perjauhan ini dekatkan ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi yang kau kejarnya apa gaji-gaji sumbangan itu segala macam, ada ribut segala macam, ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai.